Selama manusia masih mempunyai jiwa, pasti akan merasakan ini yang paling berat. Sebab tuntutan jiwa mengharuskan perlawanan. Siapa yang akan bersabar saat ada orang yang memfitnah dia mengambil harta bendanya menodai kehormatannya apa yang terasa oleh jiwa ada objek yang bisa menjadi sasaran jiwa sementara yang terbaik adalah bersabar karena itu beliau menegaskan tidak ada yang bisa bersabar terhadap jenis ini kecuali para nabi dan para siddiq. Sabar terhadap musibah yang menimpa yang sengaja ditimpakan oleh makhluk kepada kita. Apakah terhadap harta benda, terhadap keluarga, kehormatan, terhadap diri. Dan ini ikhwah melingkup banyak sekali perkara Iya. Apakah masalah pribadi? Iya. Masalah rumah tangga? Iya. Tetangga? Atau perkara dakwah? Kita tidak akan bisa lepas dari gangguan manusia. Dari upaya orang yang ingin mendolimi kita, memfitnah kita, atau yang semakna dengan kita. Kata beliau selanjutnya, "Wa kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam idza udhiya yaqul, yarhamullahu Musa, laqad udhiya bi akthara min hadza fa sabar." وأخبر أن نبي من الأنبياء أنه ضربه قومه فجعل يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه جرى له هذا مع قومه فجعل يقول مثل ذلك فجمع في هذا ثلاثة أمور العفو عنهم والاستغفار لهم والاعتذار عنهم لأنهم لا يعلمون Beliau memberi pendahuluan mulai masuk menjelaskan uraian tentang kesabaran yang paling berat ini. Kata beliau adalah nabi kita, panutan kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika diganggu, disakiti beliau mengatakan semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dia telah diganggu lebih banyak dari apa yang menimpa saya ini. Beliau pun mampu bersabar. Ini nanti kita akan bacakan hadisnya lebih dalam. Saat Nabi diganggu di sini berhebat betul gangguannya. Sampai muka Nabi merah. Lihat bagaimana tuntutan jiwa itu. Eh, ketika Nabi diganggu saat ini. Eh. Tetapi Nabi mampu menahan dirinya. Ini salah satu resep untuk bersabar. kita harus memiliki panutan yang saat kita tergoncang eh, kita mampu mengingatnya dan mendoakannya Nabi langsung mengingat Nabi Musa alaihi salatu wasalam yang betul-betul hebat menerima gangguan dari Bani Israel dan Nabi telah mengkhabarkan dalam hadis yang sahih tentang seorang nabi seorang nabi yang dipukul oleh kaumnya sampai berdarah dalam keadaan mengusap darah di mukanya nabi ini mengatakan kepada kaumnya Allahumma ghafir li qawmi fa innahum la ya'alamun Ya Allah ampuni kaumku sungguh mereka belum tahu Ini darah sudah bercucuran di muka. Ini Nabi menceritakan tentang seorang Nabi. Dan dalam sebuah riwayat, hal ini terjadi menimpa beliau dan beliau yang mengucapkan ucapan ini. Kata Syekh, coba lihat. Nabi yang mulia ini telah mengumpul tiga perkara dalam peristiwa ini. Yang pertama, maaf terhadap kaumnya. Yang kedua, memintakan ampunan kepada kaumnya. Yang ketiga, mencarikan uzur untuk kaumnya bahwa mereka tidak tahu. Tiga. Kalau kita urai sebenarnya bukan hanya tiga. Nabi yang mulia ini alaihi salatu wassalam Pertama Mampu bersabar Menahan diri Coba lihat manusia yang mulia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Dari kenistaan hidup kepada kemuliaan hidup. Dari kesempitan hidup kepada keluasan hidup. Dari pahit getirnya kehidupan kepada nikmatnya kehidupan. Tetapi dibalas dengan kaumnya dengan apa? Penghinaan, bahkan pemukulan sampai berdarah, mukanya lagi yang berdarah. Tapi dia tidak membalas mampu menahan. Sabar. Sabar artinya menahan. Dia tidak mau balas. Ini yang pertama. Sebagian manusia diperlakukan seperti itu, mampu bersabar, dia tidak membalas. Tetapi memaafkan, oh jangan dulu. Memaafkan, <laughs> oh jangan dulu. Sabar ya sabar. Saya tidak balas. Tapi maaf, aduh aduh mustahil mustahil. Tapi di sini justru Nabi ini meraih maaf juga. Dia langsung maafkan kaumnya. Lihat kondisi yang sangat luar biasa ini. Keteladanan yang tiada tandingannya. Bahkan tidak hanya sekedar memaafkan, dia memintakan ampunan untuk kaumnya. Ada orang yang mampu bersabar, bahkan saya maafkan kamu. Tapi mintakan ampunan itu urusan kamu dengan Allah lah. Kalau saya juga yang mintakan ampunan, aduh terlalu berat, masih terlalu berat. Tapi Nabi yang mulia ini justru memintakan ampunan kepada kaumnya. Allahumma ghafir li qaumi Hebatnya lagi, ketika dia sebut dia mintakan ampunan untuk kaumnya, Nabi yang mulia ini mengatakan li qaumi untuk kaumku. Perhatikan kalimatku, untuk kaumnya saya. Itu menunjukkan kedekatan kelembutan yang sangat. Dia tidak katakan Allahumma ghafiril kaum, Ya Allah ampunilah kaum itu. Bukan itu kalimatnya. Ya Allah ampunilah mereka. Bukan itu kalimatnya. Tapi kaumku. Ini jenjang kelembutan. Jenjang kasih sayang. Disakiti justru yang muncul apa? Kasih sayang. Mau bersabar seperti itu? ilmunya ada 20 ilmu ini pendahuluan ini untuk memasuki ilmu-ilmu itu lihat lebih dahsyat lagi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ini ketika memintakan ampunan kepada kaumnya doa yang dia pakai menggunakan nama Allah yang terdahsyat yang paling hebat Allahumma Allahumma yang terpakai ini lafad doa kalau kita periksa semua doa-doa dahsyat hebat luar biasa dalam Quran dan hadis Nabi pasti menggunakan ini pemuda yang disuruh belajar sihir sama raja yang akhirnya bertemu dengan ahli ibadah, ahli tauhid, belajar juga darinya. Yang akhirnya menang ilmu tauhid. Ilmunya ahli ibadah. Raja pun ingin membunuhnya. Beberapa kali percobaan pembunuhan justru yang membunuh yang binah yang diperintahkan pasukan khusus yang diperintah untuk membunuhnya justru yang binasa dengan sebab apa doanya pemuda baca kisah itu doanya menggunakan Allahumma tentang tiga orang dalam perjalanan kemudian mengharuskan mereka bermalam dalam gua kemudian roboh batu besar menutup mulut gua dengan apa mereka selamat dengan doa doanya Allahumma juga doa Nabi Sayyidul Istighfar doa pimpinan seluruh doa pengampunan siapa yang membacanya di waktu pagi dalam keadaan yakin terhadapnya kalau ditakdirkan meninggal sebelum sore dijamin masuk surga dan siapa yang membacanya di waktu sore dalam keadaan yakin terhadap kandungannya kalau ditakdirkan meninggal sebelum pagi dijamin masuk surga doa ini juga awalnya Allahumma Doa untuk menghilangkan segala gundah gulana, kesedihan, kesusahan, kekhawatiran yang disebabkan oleh sesuatu yang telah terjadi sementara kita alami atau yang akan kita alami. Untuk melenyapkan semua itu, Nabi juga mengajarkan doa dan pasti siapapun yang membacanya akan lenyap semua perkara itu dan diganti dengan kebahagiaan. Doanya pun Allahumma. Awalnya. Tapi saya tidak sebutkan lengkapnya doanya lain pembahasannya. Titik pembahasannya, Nabi yang mulia ini ketika mendoakan ampunan kepada kaumnya, dia menggunakan ilmu terhebatnya. Kan kalau orang setengah-setengah memintakan ampunan ya, ya. Yeah. Kadang orang sudah mau memintakan ampunan ya, tetapi tidak sepenuh jiwa. Nabi yang mulia ini justru dengan sepenuh jiwa memintakan ampunan. Tidak tanggung-tanggung langsung menggunakan Allahumma ighfir li Ampuni kaumku. Lihat, ini jenjang apa sudah ini? Ini jenjang as-sakinah. Jenjang ketenangan terhebat yang dihalami oleh manusia. Sebab ini di saat darah masih bercucuran di muka. Darah masih bercucuran di muka. Dia usap darah itu di muka. Kemudian mengatakan Allahumma ghafir liqawmi Uswatun hasanah Keteladanan yang tiada tandingannya Kata Syekh Lebih hebat lagi Nabi yang mulia ini justru Al-i'tidar memintakan uzur. Ini jenjang kesabaran terhebat luar biasa. Ada orang bisa memaafkan, bisa bersabar, bahkan memintakan ampunan. Tetapi kalau harus mencarikan uzur perbuatan jahat itu, itu tidak mau berpikir jauh. Justru Nabi yang mulia ini dia yang carikan uzur kaumnya. di hadapan Allah dinyatakan uzur fa innahum la ya'lamun ya Allah mereka belum tahu lihat ikhwan lanjut kata beliau wa hadha an-naw' min as-sabri aqibatuhu an nashr wal 'izza was-surur wal amn wal quwwah fi dhatillah wa ziyadatu mahabbatillah wa mahabbatin nasilah wa ziyadatul 'ilmi wa li hadha qala Allah ta'ala waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين فإذا انضاف إلى هذا الصبر قوة اليقين والإيمان ترقى العبد في درجات السعادة بفضل الله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولهذا قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها يعني الأعمال الصالحة mitlul afwi was safh illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu habbin 'adzim nasibun wafir nasibun wafir wa hiyal jannah kata beliau rahimahullahu taala jenis kesabaran ini adalah jenis kesabaran yang akhirnya hasilnya adalah per pertolongan. Al-Izzah kemenangan semakin mulia wasurur semakin bahagia wal amnu betul-betul aman keadaannya wal quwwah semakin kuat fi datillah dalam kedekatannya dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sabar jenis ini terhadap semua oh gangguan manusia adalah sabar yang akan semakin menambah cinta kepada Allah bahkan membuat manusia semakin cinta kepada orang yang bersabar sabar jenis ini adalah sabar yang akan semakin menambah ilmu siapa yang tidak memiliki sabar ini tidak akan pernah bisa bertambah ilmunya dengan ilmu yang terdahsyat Ini ilmu yang hanya akan diperoleh di medan pertempuran menghadapi gangguan orang-orang yang mengganggu. Ilmu langsung anugerah dari Allah. Karena itu kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Waj'alna minhum a'immah" dan kami pun menjadikan di antara mereka menjadi a'immah, imam-imam. Imam di sini gelar tertinggi dalam beragama. Allah angkat mereka menjadi imam. Yahduna bi amrina yang memberi petunjuk dengan petunjuk-petunjuk kami. Kapan Allah mengangkatnya? Lama sabaru, tak kala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun dan mereka terhadap ayat-ayat kami sangatlah yakin. Sekarang beliau menambah satu yaitu yakin. Kata beliau, jadi dengan kesabaran dan dengan yakin imamah dalam beragama panutan dalam beragama kedudukan tertinggi dalam agama akan kita peroleh sehingga kalau kekuatan yakin dan iman menyatu dengan kesabaran ini di sanalah hamba akan terangkat derajatnya masuk ke dalam derajat-derajat kebahagiaan yang tiada tandingannya semata karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan inilah hakikat keutamaan Allah yang Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki ingat Allah dzul fadlil azim dialah yang maha memiliki keutamaan yang sangat besar Syekh memberi isyarat bahawa sabar ini harus beriringan dengan yakin ada ilmu yang teryakini sehingga bisa bersabar. Ini yang beliau bahas khusus dalam risalah ini. Kata beliau karena itulah Allah berfirman, "Idfa billati hi ahsan." Balas dengan cara yang paling baik. Maka apa yang terjadi? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa, maka tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia terdapat permusuhan berubah menjadi ka'annahu waliyun hamim berubah menjadi seperti orang seperti orang yang betul-betul mencintai kita dan siap menolong kita dengan pertolongan yang terhebat wa ma yulaqaha tidak ada yang diberi amalan soleh ini yang sangat hebat ini yang semisal maaf dan membiarkan perkara ini kecuali illal ladina sabaru kecuali orang-orang yang bersabar wa ma yulaqaha illa dzu habbin azim tidak ada yang diberi perkara ini kecuali kata Allah pemilik bahagian terbesar anugerah Allah sangat banyak tetapi yang paling besar yang diberi ini yang terbesar yang diberi ini dia adalah surga wa yu'inul 'abdu wa yu'inul 'abdi wa abda ala hada sabri iddatu asya. Kata beliau yang akan membantu hamba untuk bersabar di atas jenis sabar ini ada beberapa hal. Baru kemudian beliau masuk mengurai menjelaskan 20 ilmu besar untuk mampu bersabar dengan kesabaran yang terdahsyat ini dengan kesabaran siapa yang memilikinya maka dia telah mendapatkan bahagian terbesar kalau dia sesama pedagang kemudian didolimi oleh pedagang yang lainnya berarti dia mendapatkan kesempatan untuk menjadi pedagang yang paling hebat bahagian yang dia peroleh dengan kesabaran menghadapi kezaliman itu kalau dia sesama pegawai Kalau dia sesama Pemimpin Kalau dia sesama lelaki Dia sesama wanita Dia sesama tetangga Dia sesama muslim Dia sesama ahli sunnah Dia sesama ustaz Dia sesama pengajar Dia sesama apapun Ketika terjadi gangguan Eh Ketahuilah Itu kesempatan besar Untuk meraih kemuliaan yang tiada tandingannya ini. Tapi Ingat Sabar ini hanya akan mampu diwujudkan ketika beriringan dengan ilmu. Di antara ilmu itu sudah disyaratkan dalam pendahuluan tadi. Iya. Tetapi kita akan urai. Syekh rahimahullah taala akan mengurai lebih dalam dan beliau akan memberi ilmu 20 ilmu besar yang akan membantu kita untuk bersabar dengan kesabaran ini satu ilmu dari 20 ini sudah akan melahirkan efek pengaruh yang sangat hebat. Apalagi kalau kita punya dua, tiga. eh apalagi lebih. Inilah kesabaran yang fikiran tidak akan bisa menjangkaunya. Perasaan tidak akan bisa melingkupnya. Betul-betul hanya diberi kepada orang-orang terpilih. Kan itu ya, ikhwah. Bersungguh-sungguhlah dalam memahami ilmu tentang kesabaran dalam jenis ini. Sebab siapapun kita tidak akan mungkin lepas dari gangguan manusia. Siapapun kita tidak akan mungkin bisa lepas dari gangguan manusia. Apakah gangguan melalui mulutnya, gangguan melalui tangannya, gangguan melalui siasatnya, makarnya, gangguan melalui dia bersama orang-orangnya, gangguan langsung terhadap diri kita, terhadap kehormatan kita, terhadap keluarga kita, atau terhadap harta benda kita, iya, terhadap keduniaan kita, atau terhadap agama kita, kita tidak akan bisa lepas dari gangguan. Kita sangat memerlukan sabar ini. Al-ikhwah kita sebutkan satu. Sebelum kita tinggalkan tempat ini untuk beristirahat. Yang selanjutnya kita lanjutkan setelah sholat asar. Yang pertama kata beliau, ayyashhada anna Allah Subhanahu wa taala khaliqu af'alil ibad wa wa sakanatihim وإراداتهم فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فلا يتحرك في العالم علوي وسفلوي ذرة إلا بإذنه ومشيئته والعباد آله فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك تستريح من الهم والغم والحزن Yang pertama kata beliau ayyashhada. Jadi ilmu yang pertama, kaidah yang pertama ayyashhada. Hamba syuhud. Syuhud itu ilmu tingkat tinggi. Bukan sekadar dipahami, bukan sekadar dihafal, tetapi betul-betul tertanam kuat di dalam hati dan kita mampu menyaksikan ilmu itu dalam kehat dalam kehidupan kita. Kalau ilmu yang pertama ini tidak sampai dalam jenjang syuhud, kita tidak akan bisa menggunakannya untuk bersabar. Harus syuhud, betul-betul paham, betul-betul yakin, tidak ada keraguan di dalamnya. Dia saksikan ilmu ini. Ilmu apa? Bahwa Allah adalah pencipta seluruh perbuatan makhluk gerakan mereka seluruhnya diamnya mereka seluruhnya bahkan keinginan dan niat mereka seluruhnya Allah yang mencipta harus paham ini yakini ini harus mampu kita saksikan tidak keraguan di dalam pahami dulu ini Nanti di akhir beliau sebutkan penggunaan ilmu ini. Sehingga kita pun yakin apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apapun yang Allah tidak kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Kita akan yakin tidak ada satu pun dzurrah sesuatu yang terkecil yang bergerak di alam atas ataupun alam bawah kecuali hanya dengan izin Allah dengan kehendaknya kita yakin hamba adalah Allah kalau kita yakin ini mampu syuhud terhadap ilmu ini lihat penggunaannya kata Syekh maka pandanglah perhatikanlah fokuslah ketika ada orang yang mengganggu mencemooh menyakiti mendolimi kita pandanglah perhatikanlah Siapa yang menjadikan orang yang menyakiti kita itu mampu mewujudkan persakitannya kepada kita? Siapa yang menetapkan bahwa orang yang memfitnah itu bisa memfitnah kita? Yang mendolimi kita bisa mendolimi kita. Yang menyakiti kita bisa menyakiti kita. Pandang dia. Dan jangan kamu lihat perbuatan orang itu kepada kita. maka di sana pasti kamu akan beristirahat. Tidak ada gelisah. Tidak ada keluh kesah. Tidak ada kekhawatiran. Tidak ada bencana. Tenang. Orang ketika disakiti kemudian tergoncang, kalau perbuatannya orang itu yang dia lihat terus, itu masa dia ginikan saya masa dia gini kalau itu dia ingat sudah hati akan merespon dan tabiat manusia itu menuntut pembalasan tapi kalau yang pertama yang dia munculkan adalah ini takdir Allah Kenapa orang bisa memfitnah saya? Allah yang takdirkan. Itu kehendak Allah. Akhirnya muncul apa? Inna lillah wa inna ilaihi Raji'u. Dia hamba Allah, tidak berani melawan Allah. Allah sudah tetapkan itu pada dirinya. Orang memfitnah dia, orang mendzalimi dia, orang mencemooh dia. Dia tidak berani berada di hadapan ketentuan Allah. Tidak berani menolak. Sebab yang dia pandang adalah Allah yang menyebabkan. Allah yang telah menentukan itu mengembalikannya kepada takdir metode ini sama dengan metode menghadapi musibah yang menimpa kita tanpa keinginan makhluk jenis pertama dari jenis ketiga eh ini metode ini ini metode mudah tetapi pengaruhnya sangat luar biasa Yang kedua, lebih dahsyat lagi. Lebih mencengangkan lagi. Iya, dan lebih-lebih betul-betul lebih menghantam munculnya goncangan, kesedihan, kekhawatiran saat menghadapi orang yang mencela kita, mencerca kita. Tapi nanti sehabis salat asar kita urai. Kedua, ketiga dan seterusnya. Baik. Ini yang pertama. Iya, antum bisa langsung terapkan. Ayo, apapun yang antum hadapi sekarang. Antum lagi sakit hati sama siapa? Antum lagi tergoncang karena apa? Iya, ya memang ada manusia yang sengaja Antum misalnya mau membeli bensin. Si penjual bensin memusuhi antum. Langsung mengatakan, terhadap kamu saya tidak jual bensin terpukul kita tidak akan terpukul kalau kita langsung mengingat perbuatan saudara saya itu Allah sudah tetapkan apapun yang Allah tetapkan iya eh, yang Allah kehendaki terjadi tidak akan mungkin tidak terjadi qaddarallah wa masyaallah lihat Allah inginkan hal itu terjadi kepada saya Allah inginkan hal itu terjadi kepada saya. Ambillah hikmah, ambillah pelajaran. Jangan lihat orang itu, oh, orang itu mukanya seperti ini, masa tega-teganya dia. Nah, kalau itu yang dilihat sudah, hati pasti merespon. Aduh, langsung terpukul. Kita sendiri yang menyakiti hati kita. Orang hanya satu dari sebab. Ucapan orang, sikap orang kepada kita satu dari sebab munculnya kegelisahan. Sebab yang terhebat kita yang melanjutkan. Kita yang melanjutkannya. Kita membuat hati kita untuk memikirkannya, meresponnya. Coba tutup. Tidak usah pandang perbuatan orang. Sebab kalau Allah sudah takdirkan pasti terjadi. Terjadi. Kita tidak akan mungkin lepas dari hal itu. Terima. Qaddarallah wa ma Allah takdirkan sudah. Apapun yang Allah terhendaki pasti terjadi. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Ini praktis sekali. Mengembalikannya kepada iya. kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan kebaikan Akibat dari kebaikan itu? Ini kebaikan, jelas-jelas kebaikan. Akibat dari kebaikan itu? Karena sunnatullah, yang namanya kebaikan pasti ada cobaannya. Akhirnya kita terjatuh ke dalam hal ini, hal ini, hal ini. Orang-orang yang buruk, rendah pandangannya, langsung melihat apa? Nah itulah, siapa suruh melakukan itu? Siapa? Kebaikannya langsung dituduh. Ketika terjadi kejadian yang merupakan takdir Allah, Allah Subhanahu wa taala, kita pun terhantam dengan tuduhan itu, tuduhan itu. Apa yang harus kita lakukan? Gampang sekali. Kembalikan kata takdir. Qadar Allah wa masyaallah. Allah sudah takdirkan. Ini takdir Allah. Kita akan tenang Iya. Dan kehebatan mengembalikan kepada takdir ini Syekh sudah ungkap rahasianya ditentukan oleh kekuatan cinta kepada Allah. Tadi itu Semakin kita cinta kepada yang menakdirkan hal itu menimpa kita, kita akan semakin tenang, semakin kuat menghadapi takdirnya. Masa seorang pemuda yang mencintai wanita ketika disakiti oleh wanita, iya, dicemooh oleh wanita, bahkan mungkin ditampar oleh wanita itu, yang sebelumnya, iya, jangankan dibicara apa, jangankan dibicarai, ditengok-tengok pun tidak pernah ditengok tiba-tiba diajak bicara, walaupun menyakitkan, tiba-tiba disentuh, walaupun ditampar. Kalau dia sudah cinta kepada wanita itu, justru ucapan yang menyakitkan dan pukulan yang menyakitkan itu akan berubah dengan sikap apa? Alhamdulillah, saya sudah dapat perhatian. Kenapa? Cinta yang menyebabkan sikap itu. Cinta yang menyebabkan sikap itu. Yang jadi masalah kalau cinta kita kurang kepada Allah. Ditambah lagi keyakinan kita rusak terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin jamaah ada satu kejadian di muka bumi keluar dari kehendak Allah. Allah yang Maha Adil menghendakinya. Sabarlah. Ingat saja Allah yang kehendaki. Jangan lihat bagaimana beringasnya, bagaimana kejamnya, bagaimana tidak berperasaannya orang dan jangan ingat itu. Kalau kita ingat, maka kita sendiri yang menyusahkan diri kita. Baik. Sisi yang kedua lebih dahsyat. Sehabis asar insyaallah taala. Sekian subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Sallallahu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته